Nah. Baik, bismillah. Ada sebuah faedah yang juga perlu disebutkan berkaitan dengan hadis Mu'ad bin Jabat. Nah, siapa yang bisa menyebutkan faedah yang sudah kita sebutkan sebelumnya berkaitan dengan hadis Mu'ad? Nah, Iman. diterimanya hadis ahad. Gimana? Kok bisa? Gimana bentuk pendalilannya? Nah. Sendirian, ini Muat meriwayatkan hadis ini menerimanya dari Rasul, hadis tentang tauhid, tentang akidah sendiri. Kemudian Muat setelah itu menyampaikannya. Nah, ini uh, menunjukkan diterimanya di kalangan salaf hadis ahad yang berbeda dengan kelompok Mu'tazilah yang dulu maupun neo Mu'tazilah yang sekarang yaitu siapa neo Mu'tazilah Hizbut Tahrir yang menolak diterimanya hadis-hadis ahad. Naam. Barakallahu fikum dalam perkara akidah. Naam. Jadi uh, ini faedah. Faedah yang berikutnya, siapa yang bisa menyebutkan dari hadis Muad Abdul Latif? ya harus sih tidak cuma sebaiknya ya yaitu adab seorang talibul ilm seorang pelajar penuntut ilmu ketika hendak menyampaikan ilmu yang dia terima dari mudarrisnya dari muallimnya sebaiknya dia meminta izin ya yasta'zin ya apakah bisa enggak saya nyampaikan itu diambil dari lafaz mana Abdul Latif, Abdul Latif Mana bentuk pendalilannya dari hadis bahwa sebaiknya minta izin? Hah? Afala ubashirun nas Wahai Rasulullah, bolehkah aku memberi kabar gembira menyampaikan tentang apa yang aku terima dari engkau ini, dari keutamaan tauhid tersebut ya Rasulullah? Jangan dulu kata Rasulullah, jangan. Nah, takiru. Nah, faedah berikutnya. Siapa yang bisa menyampaikan naam naib? Bahwa kalau kita ditanya tentang suatu masalah din, perkara agama, mas'alatun diniyah dan kita tidak mengetahui jawabannya, kita jangan memaksakan diri untuk menjawab. Jangan meniru caranya orang-orang ahli filsafat memaksakan diri untuk menjawab tetapi menyatakan Allahu a'lam. Nah, baik. Berikutnya faedah berkaitan dengan hadis Muad. <clears throat> ah, gimana itu cara pengajarannya? Metode apa ini? Ini metode tanya jawab. Nah, Kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memulai uh, ilmu yang akan beliau sampaikan sebuah faidah ilmiah yang akan diberikan kepada salah seorang sahabatnya ini dengan metode pertanyaan. Apa fungsinya ya Naam. Agar sang talib, sang pelajar, sang murid memberikan perhatiannya serius. Nah, terhadap ilmu yang akan diberikan. Kalau langsung diberikan ilmunya, dia mungkin pikirannya lagi di rumah. Berat ada nggak di rumah ya? Ini masa apa hari ini? Nah, nanti ulangnya naik apa? Jam berapa? Makan siangnya di mana? Nah, ya. Jadi ketika diberi pertanyaan langsung katanya orang sini cengar, tahu cengar, ya Coba sekarang waktu murojaah kan agak tegang gitu ya dibandingkan nanti waktu pelajaran. Ah, lebih tegang, lebih serius gitu loh. Siap-siap yang mana nih? Di sini pertanyaan apa nih? Buka sana, buka sini. Nah. Nah, ini fungsinya pertanyaan, metode soal jawab. Dan ini adalah pendidikan dari Rasulullah dalam bagaimana atau cara dan metode pendidikan. Di antaranya adalah dengan cara soal jawab sebelum ilmu itu disampaikan. Sehingga dia merasa bahwa ini penting. Dulunya dia nggak tahu, dia nggak mengerti, dia bodoh. Sekarang mau diberi ilmu. Nah, paham tuh ya ikhwan? Nah, jadi begitu. Barakallahu fikum. Faedah eh, berikutnya dari hadis uh, eh, Muad ini Kemudian berikutnya ada faedah lain dengan hadir Mu'ad. Naam rahmah. Ta'al khul. Ta'al khul. Jaga apa? Apa? Rekaman. Lah kok di situ? Rekaman ini maksudnya. Salon. Nah, lah biar sudah nanti jam berapa Sal jus dakhil, duduk di dalam. Nah, ini sunnah. Nah, barakallahu fi. Nah. Ha, fadal. Gimana bentuknya? Kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himar. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik di atas kendaraan himar. Ini menunjukkan tawaduknya Rasul. Himar itu kendaraan yang sangat tawabu Di kalangan Arab itu di daerah sana kalau orang naik himar ya ini menunjukkan orang fakir gitu. Nah, beda kalau di Indonesia orang naik himar menunjukkan orang ini kaya. Gimana bentuknya? Kok bisa bahwa kalau di Indonesia menunjukkan bahwa orang itu kaya? Siapa yang bisa nyebutkan? Hah? Karena di Indonesia nggak ada himar, berarti dia harus mengimpor dari luar, berapa biayanya kontainernya? Nah, kalau di sana di Yaman, di Mamlaka, orang naik himar itu menunjukkan ini orang fakir. Nah, baru ngambil rumput, ngumpulkan kayu bakar pakai himar. Nah, saya itu ya ikhwan? Nah, tapi kalau di Indonesia, Masya Allah. Barakallahu fikum. Baik, itu beberapa faedah. Nah, sekarang ini ada faedah lain yang berkaitan dengan hadis Mu'ad. Nah, yang sebenarnya pernah anak sebutkan sebelum ini. Maka sekarang anak bertanya, faedah apa yang bisa diambil dari uh, hadis Mu'ad ini tadi? Barakallahu fikum. Uh, yang belum anak sebutkan pada pelajaran terakhir kemarin ini. Siapa yang bisa menyebutkan? Nah. Ahsanta. Dari hadis inilah kemudian al-muallif memberikan judul kitabnya Kitab Tauhid alladhi huwa haqqullahi 'alal 'abid. Kitab tentang tauhid di mana tauhid itu merupakan hak Allah atas hamba-hambanya. Iya, di sini dijelaskan kan Rasulullah bertanya, "Ya Mu'ad, ma haqqullah 'alal 'ibad?" Apa itu hak-hak Allah atas hamba-hambanya? Ini faedah. Diambilnya judul buku Kitab Tauhid ini dari hadis Muad bin Jabal yang diriwayatkan oleh Al Imam Bukhari dan Al Imam Muslim rahimahumullah. Baik, kita lanjutkan. Qala al muallif rahimahullahu taala. Siapa nama muallif Sufyan? Muhammad siapa? Bas, itu saja. Nah, sama. Orang awam pun tahu Muhammad Abdul Wahab itu. Nah, <laughs> tahu mereka. Nah, nah. Siapa namanya? Naam, naam. Siapa? Didit, ya. Muhammad bin Abdul Wahab bin Muhammad. Masya Allah. Nah. Hmm, betul apa salah? Iya tambahan Najdi betul enggak? Hah? Bin Muhammad At-Tamimi An-Najdi. Iya, tidak apa-apa. At-Tamimi An-Najdi. Dia beliau sebutkan tadi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bin Muhammad At-Tamimi An-Najdi. Betul? Abdul Qahar, Abdul Ghaffar. ah, Ul. Wallahu a'lam. <laughs> Naam. آه أنطان أحسنت محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي التميمي النجدي رحمه الله فاهم دوم hati-hati nah barakallahu fikum qala باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب Bab yang pertama adalah bab yang menjelaskan tentang fadl atau keutamaan at-tauhid dan penjelasan tentang bahwasanya tauhid tersebut menghapuskan az menghapuskan dosa. Nah, Pak tuh ya, ikhwan? Bab yang menjelaskan bahwa tentang keutamaan tauhid dan fungsi tauhid tersebut yang bisa menghapuskan dosa. Fahimtum? Nah. Ini bab pertama. Wa qawlillahi ta'ala. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulmin. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Makna ayat ini secara bahasa adalah dan mereka-mereka yang beriman kemudian tidak mencampur adukkan imannya tersebut dengan satu kezaliman pun maka mereka itu dijamin akan mendapatkan keamanan dan hidayah. Nah, ini makna secara bahasa. Dalam ayat ini al-muallif yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bin Sulaiman bin Ali At-Tamimi An-Najri rahimahullah ingin menjelaskan kepada kita bahwa tauhid itu perkara yang keutamaannya besar. Yang perkara keutamaannya itu sangat besar di sini beliau akan menjelaskan dalil-dalil yang menunjukkan tentang keutamaan-keutamaan tersebut. Nah, dalil-dalil yang menunjukkan tentang keutamaan-keutamaan tersebut. Nah, di antara keutamaan tauhid adalah apa yang disebutkan dalam ayat ini tadi. Apa yang disebutkan dalam ayat di dalam uh, dalil pertama dari bab fadlul tauhid ini. Nah, Barakallahu fikum. Yang dimaksud dengan iman di sini adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya dialah Allah Subhanahu wa taala al-ma'bud haq satu Sesatu-satu-satunya yang diibadahi dengan benar. Lam yalbisu imanahum bidzulmin. Kemudian mereka-mereka yang sudah beriman kepada Allah dengan benar itu tadi tidak mencampuradukkan imannya tadi dengan barakallahu fikum satu kedaliman pun. Sebagian sahabat ketika mendengar ayat ini turun mereka memahami sebagian dari kalangan sahabat sebagian memahami bahwa berat betul ini ayat Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Sampai seorang sahabat menyatakan, "Ya Rasulullah, ayyuna lam yadhlim nafsah?" Siapa di antara kita yang tidak membalimi dirinya dengan kemaksiatan, dengan kekeliruan? Siapa di antara kita ya Rasulullah? Pertanyaan ini menunjukkan beberapa hal. Pertanyaan sahabat tadi menunjukkan beberapa perkara penting. Perkara pertama yang penting adalah tawabuknya sahabat. Subhanallah. Mereka mengakui, siapa di antara kita ya Rasulullah yang tidak pernah membalimi dirinya dengan kemaksiatan, dengan kekurangan, dengan kezaliman? Siapa? Kok berat betul ayat ini untuk mendapatkan jaminan keamanan dan jaminan hidayah? Adanya kebersihan iman kita dari segala bentuk kezaliman mendengar keluhan sahabat ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung menjawab, "Laisa kama taqulun, innama huwa syirik. Alam tasma'u ila qawli al-'abd salih Tidak seperti yang kalian kira atau kalian katakan. Nah, tidaklah kalian ini mendengar apa yang diucapkan oleh seorang hamba Allah yang saleh dalam riwayat lain yakni Luqman. Luqman. Apa pernyataan Luqman? Qala ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. ma huwa syirik kata Rasulullah. Sesungguhnya yang dimaksud dengan keboliman di sini yang kita dilarang oleh Allah untuk mencampur adukkan Iman kita dengan keboliman tersebut adalah kesyirikan. Paham ya? Jadi yang dimaksud dengan ayat ini alladzina amanu dan mereka-mereka yang beriman walam yalbisu imanahum bidzulmin dan tidak mencampur keimanan mereka dengan keboliman maksudnya dengan kesyirikan apa dalilnya bahwa keboliman di sini maksudnya adalah syirik ayat yang disebutkan di dalam surat Luqman yang diucapkan oleh Luqman kepada anaknya sebagai nasihat ya bunayya wahai anakku la tusyrik billah jangan engkau berbuat syirik kepada Allah inna syirka la zulmun azim sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang sangat besar ini faedah kedua apa itu faedah kedua bahwa sahabat itu kalau tidak tahu perkara tanya kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Faedah pertama apa tadi? Tawabuknya para sahabat. Yang kedua, kalau tidak paham sesuatu mereka bertanya kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Nah, bertanyalah kepada ahli dzikir yakni para ulama jika kalian tidak mengetahui, tidak memahami, tidak mengerti suatu permasalahan. Nah, Kemudian yang faedah yang ketiga. Ini pelajaran buat kita. Bahwa tidaklah kemudian kemampuan seseorang berbahasa Arab. Mengerti ma'ani al Arabiyah. Ya. Makna-makna luga Arabia ini tadi. Kemudian menjadikan dia seenaknya mau menafsirkan ayat-ayat Al-Quran seenaknya mau menafsirkan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Sahabat saja yang bahasanya mereka itu bahasa Arab. Al-Qur'an turun dengan bahasanya mereka. Ya, Al-Qur'an turun dengan bahasanya mereka. Enggak perlu mereka untuk berbelajar belajar uh, Nggak perlu belajar tuhfatus saniyah, nggak perlu. Nggak perlu belajar nah an nahul wa nahul wadih, nggak perlu. Ya. Nggak perlu belajar balaghah. Bahasanya mereka. Ternyata dalam ayat ini mereka mengira suatu perkiraan yang bukan dimaksudkan oleh ayat tersebut, tapi mereka bertanya kepada Rasul Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dijelaskan oleh Rasul. Maksudnya begini. Dididik. Jadi gurunya sahabat itu siapa? Rasul Sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang sebuah ayat turun dijelaskan dalam bentuk kata-kata seperti ini. Dijelaskan, ditafsirkan oleh Rasulullah dalam bentuk kaul. Perkataan. Ini mananya begini, begini, begini. Nah. Kemudian kadang-kadang sebuah ayat turun itu ditafsirkan oleh Rasulullah dalam perbuatan. Ketika ada perintah waqimis salat, tegakkanlah salat. Rasulullah mengajarkan bagaimana cara salat, mulai dari takbiratul ihram satu persatu sampai assalam. Nah, ketika Allah menyatakan ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian hendak mendirikan salat, hendaknya kalian mencuci wajah-wajah kalian, mencuci wajah. Perintahnya cuma mencuci wajah, tapi prakteknya rincian dan tafsiran dari Rasulullah diajarkan di sana ada berkumur. Ada nggak di Al-Qur'an berkumur? Nggak ada. Adakah nggak di Al-Qur'an istinsyak memasukkan air ke hidung? Nggak ada. Wamsahu usikum dan usaplah ke kepala kalian. Ternyata dalam prakteknya Rasulullah merinci bahwa di saat mengusap kepala ada apa? Mengusap juga apa? daun telinga. Gak ada di surat Al-Maidah itu. Cari di Al-Quran dari awal sampai akhir, gak ada. Mungkin ketemunya di Qurannya Syiah yang yang tiga kali lipat Qurannya kaum muslimin. Nah, di sini nggak ada, gak diajarkan. Tapi Rasulullah menafsirkan secara rinci. Nah, dan seterusnya dari perkara-perkara syariat ini diajarkan oleh Rasulullah saw Nah, ini tafsir dengan apa? Perbuatan. Dan juga dalam kisah ini Rasulullah mengajarkan kepada kita tafsirul Quran bil Quran. Penafsiran lafaz Quran yang ada dalam satu ayat tertentu dengan ayat yang lainnya. Ya. Rasulullah menafsirkan kalimat min, ya, yang dimaksud dalam ayat ini dengan apa? Ayat yang ada di dalam surat Luqman Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Nah, jadi Al-Quran itu bisa ditafsirkan Quran dengan Quran, Quran dengan sunnah, dan Quran dengan afal Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan akwal para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, murid-murid Rasulullah Sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam. Nah, ini beberapa faidah yang bisa diambil dari kisah yang terjadi ketika ayat ini turun. Ketika ayat ini turun dan didengar oleh para sahabat Rasulullah SAW, Sehingga kepada kita semuanya, kaum muslimin yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, ketika hendak memahami Al-Quran dan Sunnah Rasul SAW perlu diketahui bahwa Al-Quran ini turun dan sampai kepada kita bukan begitu saja, sudah melalui sekian abad. Kita ini generasi kesekian. 14 abad setelah meninggalnya Rasulullah SAW. Ayat-ayat Al-Quran itu turun kepada Rasul. Didengar oleh para sahabatnya sebagiannya. Disampaikan oleh Rasulullah kepada para sahabat. Ditafsirkan secara kaul. Ditafsirkan secara amalan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kita jangan sombong. Mentang-mentang sudah pulang dari Al-Azhar Kairo. Ya. Universitasnya kaum Mu'tazilah. Nah, kemudian sok mau menafsirkan Al-Quran dengan kemampuan bahasa Arabnya. Sementara dia adalah orang yang belajar bahasa Arab. Kalau Abu Bakar As-Siddiq, Umar, Uthman, dan Ali, dan yang lainnya, lahir langsung bahasa Arab. Nah, ya, tidak mengerti kalimat nge, iyo, meniku, tidak mengerti. Ya. Atau kalau bahasanya orang sini, tak ngerti sobung, kacompo, tak ngerti ten. Ya. Langsung bahasanya Al-Quran itu ya bahasanya mereka itu. Nah, nggak perlu belajar ke sana kemari. Nah, lain tuh ya ikhwan? Toh ternyata mereka pun belajar kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Belajar kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak kemudian yang lebih tua di tengah-tengah mereka dibandingkan Rasul. Beberapa sahabat yang umurnya lebih dari Rasul SAW tidak kemudian menyatakan, ah ini kan anak kemarin. Nah, ah, anak bertemu dengan orang-orang tua dulu. Nah, mana Qurannya? Anak terjemahkan. Nah, tanya kepada Rasul SAW. Padahal mereka adalah orang yang berbahasa dengan bahasa Al-Quran. Nah kalau kita, hatta siapa yang terbaik dari bacaan Qurannya di Indonesia sini, yang juara nasional apapun internasional, dia kalau mau mengucapkan ain itu masih harus dibuat-buat oleh dia. Karena bukan bahasa dia. Dia biasa pakai bahasa itu tadi, meniku kulo itu. Nah, dia tahu kalau bahasa bahwa ini uh, harus ain, harus qaf. Ala kulli syai'in qadir. Dia mau tidak mau harus konsentrasi. Nah, untuk membetulkan kafnya, untuk membetulkan ainnya. Nah, kalau mereka memang bahasanya begitu, kayak air mengalir. Nah, tuh, ya kawan? Ini toh ternyata para sahabat Allah alaihim jami'an tawabu Bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayyuna lam yadlim nafsa?" Tanya kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah menyatakan, "Laisa kama taqulun, inna huwa syirik." Alam tasma'u ila qawli al-abdi salih. Nah. Ya bunayya la Tushirik billahi inna syirka la Zulmun azim. Nah. Kala Jadi kita faham kesimpulannya bahwa yang dimaksud dari ayat ini yang akan mendapatkan jaminan keamanan dan hidayah adalah orang-orang yang tidak mencampuri keimanannya dengan keboliman. Apa keboliman itu? Hah? Dalilnya? Ahsanta. Barakallahu fiik. Kemudian Allah menyatakan ulaika lahumul amn. Mereka itu siapa mereka? Mereka-mereka alladzina aman wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Yang telah beriman dengan sebenar-benar iman dan tidak mencampuri imannya dengan kesyirikan, lahumul amn. Mereka akan mendapatkan jaminan keamanan. Nah, wahum muhtadun dan mendapatkan jaminan hidayah. Yakni jaminan keamanan di akhirat nanti dari azab finnar dan dia akan mendapatkan jaminan hidayah Kebanyakan mufassirin menyatakan bahwa yang dimaksud dengan hidayah di sini adalah al hidayah tu fid dunya. Yang dimaksud dengan muhtadun, yakni mereka dijamin akan mendapatkan hidayah, yakni al-hidayah tafid dunya. Hidayah di dunia ini. Baik hidayatul irsyad ataupun yang jenis yang kedua, hidayatul taufiq. Ini mayoritas mufassirin menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan jaminan hidayah ini adalah jaminan hidayah di muka bumi. Yakni dia diselamatkan dari bid'ah. Dia diselamatkan dari maksiat. Dia diselamatkan dari syirik. Dibimbing oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lah, hidayah itu ada dua jenis. Ada dinamakan dengan hidayatul irsyad. Yang kedua diberi nama apa? Hidayatul taufiq. Apa itu hidayatul irsyad dan apa itu hidayatul taufiq? Hidayatul irsyad adalah hidayah dalam bentuk ilmu. Diberi dia oleh Allah, dilimpahkan kepadanya ilmu. Yang dengan ilmu dia mengerti mana yang hak, mana yang batil. Mengerti mana yang halal, mana yang haram. Mengerti mana yang tauhid dan mana yang syirik. Mana yang sunnah, mana yang bid'ah. Dengan ilmu. Ini hidayatul irsyad. Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki baginya untuk mendapatkan al khair, maka Allah faqihkan dia dalam perkara agamanya. Allah beri ilmu dia. Nah, ini jenis yang pertama, jaminan hidayah. Di dunia dalam bentuk apa? Hidayah tu al-irsyad. Hidayah yang kedua yang sebagai bentuk jaminan bagi mereka yang beriman dengan benar-benar iman dan tidak mencampuri imannya dengan syirik adalah hidayatul taufiq. Wahia hidayatul amal. Dalam bentuk al-amalus salih. Dibimbing oleh Allah, diberi taufiq untuk bisa beramal dengan ilmunya. Nah, yang kedua ini tidaklah lebih mudah dibandingkan yang pertama tidaklah lebih gampang dibandingkan jenis yang pertama. Hidayatul taufik tidaklah lebih ringan dan lebih mudah dibandingkan hidayatul irsyad. Nah, hidayah, bimbingan dari Allah petunjuk untuk beramal dengan apa yang telah kita ketahui, dengan ilmu yang telah dia miliki. Dia tahu berilmu bahwa ini adalah haram. Diberi hidayah oleh Allah dengan sebab tauhidnya yang bersih, dengan sebab imannya yang tidak tercampur dengan syirik, diberi hidayah untuk beramal ini haram nggak boleh. Nah, diberi hidayah dengan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beramal dengan sunnah. Dia tahu hadis menjelaskan bahwa sunnahnya itu begini begini begini. Diberi taufik oleh Allah, hidayah itu taufik untuk beramal dengan sunnah. Berapa banyak orang sudah mendapatkan hidayah hidayatul irsyad, hidayatul ilm, tetapi dia belum mendapat dari Allah hidayah itu taufik untuk beramal. Berapa banyak? Maka dari itu, dua jenis hidayah ini sangat penting. Dua jaminan hidayah ini, hidayah itu irsyad dan taufik di dunia adalah perkara yang diharapkan oleh setiap hamba yang beriman. Syaratnya apa untuk mendapatkan ini? Alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidulmin. Ini syaratnya. Nah, syaratnya ini imannya betul-betul bersih dari kesyirikan. Loh, bagaimana kita bisa membersihkan iman kita dari syirik? Subhanallah. Pertanyaan yang harus diajukan. Karena mengingat begitu besarnya fabilahnya Sehingga kita mau tidak mau harus tahu. Bagaimana cara membersihkan iman dari kotoran syirik. Mau tidak mau kita harus belajar. tolabun ilmi mengerti tauhid. Dan mengenal apa itu syirik. Sehingga tidak tercampur aduk. Nah, kenapa dahulu salaf? Syirik tentunya dengan berbagai macam bentuknya, akbar wa asghar. Nah, belum di sini baik eh, yang dimaksud adalah syirik akbar ataupun syirik asghar. Barakallahu fikum. Maka dari itu para ulama ya, mereka adalah orang-orang yang paling mentauhidkan Allah. Mereka adalah orang-orang yang paling mengenal Allah dan hak-haknya. Itu para ulama. Sehingga dengan itu mereka adalah orang yang paling takut kepada Allah. Karena mereka semakin mengenal Allah. Semakin tinggi ilmunya tentang Allah. Tentang nama-namanya, tentang sifat-sifatnya, tentang rububiyahnya kebesaran-kebesarannya. Dan tentang hak-hak uluhiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Dia mengenal itu semua. Sehingga dia semakin takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. Barakallahu fikum. Jadi inilah yang kemudian Allah nyatakan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang atau sesungguhnya hanyalah yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yakhsya, takut kepada Allah adalah hamba-hambanya atau kalangan ulama dari hamba-hambanya. Nah, ulama, alimun bihaqillah. Mereka betul-betul mengenal hak Allah, alimuna bitauhid, alimuna bil iman. Ini mereka. Sehingga semakin seorang berilmu tentang tauhid, semakin seorang berilmu tentang Allah, semakin khasiahnya semakin tinggi dan dengan itu semakin dia mengerti mana celah-celah yang bisa dimasuki oleh kotoran-kotoran yang bisa mengotori iman tersebut. Barakallahu fikum. Ini uh, perkara yang sangat penting. Kadang-kadang kita mengena, mendengar kalimat tauhid dan mendengar bahayanya syirik atau mendengar keutamaan tauhid mungkin tidak terlalu tertarik kadang-kadang. Ketertarikan seseorang dan tidak ketertarikan seseorang terhadap tauhid dan keutamaannya, ketakutan seseorang dan ketidaktakutan seseorang kepada syirik dan bahayanya tergantung kepada tingkat keilmuan orang tersebut tentang tauhid dan tentang syirik. Makanya ulama mereka benar-benar takut terhadap syirik karena mereka mengerti celah-celah syirik. Nah, mereka benar-benar berharap tauhid, beramal, berdakwah kepada tauhid karena mereka paham keutamaan tauhid. Mereka paham celah-celah mana yang bisa menyampaikan dia kepada keutamaan tauhid. Barakallahu fikum, innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Sungguhnya hanyalah yang takut kepada Allah itu adalah para ulama dari hamba-hambanya. Nah, barakallahu fikum. Kemudian kalimat muhtadun dijelaskan oleh sebagian ulama bahwa jaminan hidayah yang dimaksud oleh kalimat muhtadun ini tadi bukan hanya jaminan hidayah di dunia tetapi juga jaminan hidayah di akhirat. Nah, Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah mencukupkan bahwa yang dimaksud dengan hidayah ini sebagaimana dijelaskan oleh kebanyakan dan mayoritas mufassirin bahwa hidayah di dunia dengan dua jenisnya tadi. Nah, dengan dua jenisnya tadi. Naam. Farid, apa dua jenis hidayah tersebut? Apa itu hidayah itu taufik? Nah, kalau hidayatul uh, irsyad ya agak tegar sekarang kan. dengan alhamdulillah. Itu penting adanya pertanyaan-pertanyaan. Jadi bikin orang cengar. Nah, barakallahu fikum. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan bahwa jaminan hidayah dalam ayat ini pada kalimat muhtadun tidak hanya jaminan hidayah di dunia tetapi juga jaminan hidayah di akhirat. Apa maksudnya jaminan hidayah di akhirat? Yakni dibimbingnya oleh Allah, ditunjukkannya kepada dia jalan menuju kepada al-jannah. Nah, digiring oleh Allah, dibimbing dia untuk sampai kepada pintu al-jannah. Nah, ini jaminan hidayah di akhirat nanti. Wallahu taala alam inilah pendapat para ulama tentang masalah al eh, kalimat wahum muhtadun. Sementara kalimat al-amn barakallahu fikum ulaika lahumul amn maka mereka akan mendapatkan jaminan keamanan. Yang dimaksud dengan jaminan keamanan ini sepakat para ulama adalah jaminan keamanan di akhirat. Nah, Jaminan keamanan ini terbagi menjadi dua. Terbagi menjadi dua jenis. Jenis yang pertama adalah al-amnul mutlak. Keamanan yang bersifat mutlak. Atau diistilahkan dengan al-amn at-tam. Al-amnu at Nah, Al-amnul mutlaqu atau al-amn at-tam. Nah. Ayo ta'alu masuk sini. Ayo ulum. Saat. Fadhal, fadhal masuk. Ini sunnah. Ah. Pernah suatu hari Rasulullah SAW bersama pasukannya berjalan menuju jihad Ketika sampai di suatu daerah, ta'alau masuk-masuk. Banyak tempat masih masjidnya masih luas. Nah, Alhamdulillah. Ketika sampai di satu daerah, beristirahat pasukan. Sebagian pasukan dari kalangan sahabat, ada yang di sebelah sana, ada yang duduk sebelah situ, ada yang di sebelah sana, terpencar. Akhirnya Rasulullah menyatakan, Mali arakum izin. Ada apa? Aku kok melihat kalian, mendapati kalian seperti ini. Izin artinya mutafarriqin, tercerai berai. Inna hadha min amali syaitan. Sesungguhnya ini adalah bentuk amalan syaitan. Yakni berdekatanlah. Ini contoh sunnah di dalam majelis. Maka ahli sunnah berusaha untuk mendapatkan ini. Tapi kalau awam, ya sudahlah. Mau dengar pengajian aja sudah Alhamdulillah. Nah, sudah bagus. Iya. Jangan kemudian nanti di masjid-masjid awam ya, kemudian menyatakan, ayat yadkhulu mari arakum izin." hah, Ada apa ya Allah? Jangan. Nah, Alhamdulillah sudah mau taklim, kan ya? Tapi antum talabatul ilm, para pelajar harus menerapkan berusaha menerapkan sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, barakallahu fikum. Enak ini, apalagi dingin-dingin jadi anget. Nah, kemudian barakallahu fikum. Tadi saya katakan bahwa keamanan jaminan keamanan di akhirat terbagi menjadi dua jenis. Jenis yang pertama uh, apa itu namanya? Sa'id Sa'id Naam Barakallahu fikum. Siapa yang mau ditanya ini sekarang? Pak Syafir. Ya. Al-amn. Amn di apa jenis pertama? Ahsanta. Masya Allah. Al-amnul mutlak. Ya. Jenis yang pertama atau diberi nama apa? Al-amn at-tam. Nah. Jenis yang kedua dinamakan kebalikannya mutlaqul aman. Mutlaqu al-aman. Kalau tadi al-aman mutlak, sekarang mutlaqul aman. Apa sih Ustadz dua pembagian ini? Kok ada mutlaqul aman, ada al-aman mutlak? Nah, kalau al-aman mutlak atau diistilahkan dengan apa? Al-aman at adalah jaminan keamanan yang sempurna aman sempurna keamanannya. Artinya tidak sedikit pun dia terancam. Maksudnya adalah dia dijamin oleh Allah untuk tidak disentuh sedikit pun oleh azab. Baik azab yang sifatnya khulud, kekal, ataupun azab yang sifatnya sementara. Dijamin oleh Allah. Tidak tersentuh oleh azab. Fahimtum tuan ini dinamakan apa? Al-amn al mutlaq Jaminan keamanan yang sifatnya sempurna. Boleh diberi nama al-amn al-attam atau diberi nama al-amn al-kamil. Yang kedua, apa tadi? Mutlaqul amn. Yakni bentuk jaminan keamanan yang sifatnya tidak sempurna. Artinya dia masih ada kemungkinan mendapatkan ancaman azab. Nah, walaupun dia terselamatkan dijamin dari uh, azab yang sifatnya kekal. Jadi mutlakul aman itu adalah jaminan dari azab yang sifatnya kekal. Tetapi tidak dijamin untuk tersentuh atau tidak sama sekali tersentuh oleh an-nar. Paham ya, kawan? Ana ulangin. Mutlakul aman itu adalah jaminan keamanan dari azab yang sifatnya kekal di Jahannam. Nah, tetapi belum tentu dia mendapatkan jaminan keamanan untuk sama sekali tidak tersentuh azab anna. Mungkin dia tidak dihukumi oleh Allah sebagai orang-orang yang dikekalkan di Jahannam, cuma sekedar dapat azab seribu. Nah, Cuma seribu tahun. Nggak kekal kok. itu ya kawan? Ini mutlakul amr. Dan kapan dia hanya sebatas mendapatkan mutlakul amr. Sudah bisa difahamin dua, dua kalimat ini ya. Kapan seseorang bisa mendapatkan al-amnul mutlak yaitu keamanan yang sempurna, jaminan keamanan sempurna, jaminan keamanan untuk tidak dikekalkan di jahanam, tapi juga sekaligus dia dijamin oleh Allah selamat tidak tersentuh oleh azab An-nar. Jenis yang kedua dan kapan dia gagal sebatas hanya mendapatkan mutlakul aman. Nah, dan kapan dia sama sekali nggak dapatkan jaminan keamanan. La al-amnul mutlak wala mutlakul aman. Nggak dapat jaminan keamanan yang sempurna dan juga tidak pula dia mendapatkan jaminan keamanan untuk tidak dikekalkan di jahanam. Kapan ini dan kapan yang pertama dan kapan yang kedua? Jawabannya adalah kalau yang ketiga, apa itu ketiga? Yang sama sekali nggak mendapatkan jaminan keamanan tidak mendapatkan mutlakul aman apalagi al-amun al-mutlak. Nah, tidak mendapatkan jaminan keamanan untuk selamat dari kekekalan di jahanam, apalagi mau selamat dari apa? E, bisa e, apalagi untuk mendapatkan keamanan yang sempurna. Nah, faham ya kawan. Jenis yang ketiga ini apabila seseorang telah mencampuri keimanannya, mencampuri tauhidnya dengan asyirkul akbar ketika mencampuri mengotori tauhidnya dengan apa? asyikil akbar. Di sini dia nggak dapat al-amnul mutlak dan tidak pula mendapatkan mutlakul aman. Gagal total ini sudah. Nah, khalidina fiha. Dia kekal. Mereka itu orang-orang yang kekal. Khalidun mukhaladun. Dikekalkan di jahannam. Ini orang yang gagal ada di dalam menyelamatkan imannya dari syekhul akbar. Kemudian yang kedua, jenis yang kedua. Tadi ketiga, sekarang naik ini yang kedua. Saya balik nih sekarang. Ya. Jenis yang kedua. Nah, biasanya orang kalau naik mobil, maju terus mobilnya apalagi di tol, itu enak terus ngantuk. Nah, nah. tapi begitu mobil itu berhenti terus ngatret, itu biasanya orang-orang kaget, ada apa ini? Nah, eh. Sekarang kita nyatret. Nah, ya ketiga sudah, sekarang naik yang kedua. Nah, sudah bangun semua penumpang? Alhamdulillah. Yang kedua yaitu kapan seseorang hanya mendapatkan mutlakul aman. Nah, hanya mendapatkan jaminan keamanan dari kekekalan di azab benar. Kapan ini? Bisa dipahami sekarang? Sebelum mana jawab, kapan seseorang hanya sebatas mendapatkan jaminan dari kekekalan di azab benar. Dia tidak bisa meraih untuk tidak disentuh sama sekali oleh api annar. Jawabannya adalah ketika seseorang mencampuri dan mengotori keimanannya dengan kemaksiatan-kemaksiatan selain daripada syirkul akbar. Mencampuri keimanannya dengan makan riba. Mencampuri keimannya dengan syirik asgar ya, mencampuri keimanannya dengan menjual perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mencampuri keimanannya dengan ukukul walidain. Ha? tidak berbakti, tidak berbuat baik kepada kedua orang tua. Mencampuri keimanannya dengan menggolingi orang. Nah, ini jenis yang seperti ini mencampuri keimanan dengan dunub dosa-dosa selain asyirkul akbar dia hanya akan mendapatkan e, jaminan keamanan dari kekekalan di azabun nar. Apakah dia akan mendapatkan jaminan keamanan untuk selamat dari azab secara sempurna? Masih tergantung masyiah dari Allah Subhanahu wa taala, tergantung kehendak Allah. Insya'a ghafara lahu wa insya'a azabah. Kalau memang Allah kehendaki dengan uh, barakallahu fikum keadilannya Allah azab dia dan kalau Allah kehendaki dengan rahmatnya dan kasih sayangnya Allah ampuni orang tersebut. Tergantung dengan masyiah Allah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan kapan seorang bisa mendapatkan peringkat pertama? Nah, mendapatkan peringkat tertinggi yaitu mendapatkan apa tadi? Uh, barakallahu fikum ya eh, Iya, Ivan mendapatkan apa ini sekarang yang peringkat pertama ini namanya apa mendapatkan apa al-amnul mutlak ahsan mendapatkan jaminan keamanan yang sempurna maksudnya apa sempurna jaminan keamanan dari ancaman kekal di azab benar sekaligus dia juga mendapatkan jaminan sama sekali nggak disentuh oleh azab benar Kapan ini? Yakni apabila seseorang mampu merealisasikan tauhid dalam kehidupannya, menyerahkan hak-hak Allah dengan sempurna, baik dalam perkara uluhiyah ataupun yang lainnya, diserahkan kepada Allah satu-satunya. Kemudian dia tidak mencampuri keimanannya dengan bid'ah, tidak mencampuri keimanannya dengan kemaksiatan, maka ini semua akan mengantarkan dia untuk mendapatkan al-amnul mutlak atau al-amnul kamil atau al-amn at-tam. Paham ya, ikhwan? Nah, jika dipahami ini kita menginjak kepada hadis sekarang. Dalil yang kedua dari dalil-dalil yang disebutkan oleh al-muallif dalam bab fadlit tauhid wa ma yukaffiru minad dunub. Bab yang menjelaskan tentang keutamaan tauhid dan menjelaskan tentang bahwasanya tauhid itu menghapuskan dosa.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 Siapa itu? Bukhari dan Muslim. Pakai alif akhrajahu. Nah, antum berarti fa'ilnya dua, subjeknya dua, akhrajahu. Nah, menunjukkan fa'ilnya dua. Siapa yang dua itu? Bukhari dan Al-Imam Muslim rahimahullah dari seorang sahabat yang bernama Ubadah ibn Samit. Ansari dia dari kalangan Ansar. Rahimahullah radhiyallahu anhu. Naam, yang juga ikut hadir di dalam perang Badr, dikenal dengan Badri dia. Ubadah ibn Samit radhiyallahu anhu. Naam, qala berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man syahida" Barang siapa yang bersaksi alla ilaha illallah bahwasanya la ilaha illallah tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala wahdahu la syarikalah kita akan membahas ini dulu nah sebelum kita membahas ini kita ingin menyebutkan bentuk pendalilan dari hadis ini bahwa barang siapa yang telah bersaksi terhadap atau dengan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah maka dan seterusnya yang berikutnya maka di antara keutamaannya nah, ini kaitannya dengan bab keutamaan tauhid adalah terakhir adkhalahullahu jannata ala ma kana minal amal Allah akan masukkan dia ke jannah sesuai dengan tingkatan amalan dia Nah, ini apa? Keutamaan tauhid. Adkhalahullahu jannah. Ini syahid dari hadis. Tetapi perlu kita bahas dan harus kita ketahui apa yang dimaksud dengan syahida alla ilaha illallah. Sehingga kita bisa meraih keutamaan tersebut. Nah, kalimat syahida yang secara bahasa artinya apa? Bersaksi adalah suatu kalimat yang besar yang tidak boleh dianggap remeh atau seseorang mengira bahwa itu adalah perkara yang ringan. Kalimat syahidah ini mengandung empat rukun. Ya. Empat perkara yang harus dipenuhi agar dia tergolong sebagai minas syahidin. Termasuk orang-orang yang telah bersyahadah. Termasuk orang-orang yang bersaksi. Nah, apa empat rukun syahada ini yang apabila salah satunya hilang, maka dia tidak termasuk golongan asyahidin. Tidak tergolong orang-orang yang telah bersyahada dan dia gagal untuk mendapatkan keutamaan tauhid. Rukun yang pertama adalah Barakallahu fikum al-ilm as-sabiq qabla syahada ilmu ya, tentang apa yang akan dia persaksikan sebelum dia bersaksi. Dia mengetahui, memiliki ilmu tentang apa yang akan dia ucapkan, apa yang akan dia saksikan, apa yang akan dia persaksikan ini dia faham. Nah. Barakallahu fikum. Harus dia tahu bahwa ini adalah perkara ini yang akan dia saksikan ini adalah benar. Dia harus punya ilmu. Nah, dan dia harus punya ilmu bahwa yang dimaksud dengan apa yang akan dia persaksikan itu begini. Fahim tumi ya, akhwan? Ini rukun pertama daripada syahadah. Allah menyatakan di dalam Al-Quran, Illa man syahida, wahum ya'lamun. Kecuali mereka-mereka yang bersyahada, yang bersaksi dalam keadaan mereka benar-benar tahu. Berilmu, ya'lamun. Tentang apa yang dia persaksikan. Jadi kalau dia nggak tahu, dalam kondisi dia tidak berilmu, tentang apa yang akan dia persaksikan, gagal syahadat itu. Faham tuh ya Gagal syahadat. Nah, ada orang buta. Buta dia, nggak paham ini. Akhirnya dibawa keluar. Itu eh, di depan sana ada mobil. Kemudian dia tiba-tiba keluar, saya bersaksi bahwa di depan itu ada mobil. Dia nggak punya ilmu, nggak tahu dari mana dia. Wong tadi nggak ada, bangun tidur lagi. Nah, oh mungkin mimpi saja, Oh, mimpi nggak bisa dijadikan bukan ilmu kalau mimpi. Iya. Nggak bisa diterima persaksiannya kecuali ada ilmu yang dia terima. Misalkan apa? Dia meraba. Dia faham. ini ciri-cirinya adalah mobil atau ada orang yang fikah yang bisa dipercaya memberikan ilmu tersebut, memberikan berita. Ini di depan kamu sekarang di bawah pohon mangga ada mobil. Nah, ada mobil berletter N. Iya. Oh iya. Punya ilmu nggak dia? Punya, oh Dari mana? Pemberitaan kan? Diajarin oleh seseorang. Maka ketika dia bersaksi bahwa itu mobil, dia bisa diterima karena dia punya ilmu. Bantu ya kawan. Nah ini uh, barakallahu fikum uh, contoh kecil saja. Bahwa syahada itu hanya bisa diterima dari orang yang berilmu. Berilmu dengan cara-cara yang dibenarkan untuk mendapatkan ilmu. Faham ya? Nah, oh dapat ilmu dari mana kalau tahu itu mobil? Uh, dia menyatakan di depan ada mobil. Diberitahu siapa? Ada orang tukang kerja, pendusta, suka nggudoin orang. Di, di depan sepur dibilang mobil. Nah, kan ada orang yang suka gudo orang buta ya. Hah? Awas di depan ada sepur padahal cuma beca. Nah, orang yang seperti ini nggak bisa diterima. Ilmu dari dia nggak boleh diambil. Nah, ilmu kazib dusta. Paham ya, kawan? Nah, jadi barakallahu fikum ini persyaratan pertama. Bahwa dia harus punya ilmu, mengerti, memahami apa yang akan dia persaksikan. Dalilnya adalah firman Allah yang tadi, illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Nah, kecuali mereka-mereka yang bersaksi atas al-haq dalam kondisi dia ya'lamun, berilmu tentang apa yang dia persaksikan. Kemudian yang kedua, rukun kedua. An-nutqu bil lisan. Diucapkan secara lisan melalui lisannya. Nah, harus diucapkan persaksian itu. Harus diucapkan. Kalau nggak diucapkan namanya bukan syahadah. Ya. Fahimtum ya Jadi syahadah harus diucapkan. Kalimat la ilaha illallah harus diucapkan. Kemudian yang ketiga adalah al-i'tiqadu bil janan. Al-i'tiqad bil janan, keyakinan hati bahwa apa yang dia ucapkan itu bersumber dari keyakinan hatinya bahwa itu adalah benar. Bukan munafik. Ya. Munafik itu nggak yakin, tapi maksakan diri untuk berucap karena kepentingan-kepentingan. Ya, kemaslahatan-kemaslahatan yang dia harapkan. Nah, tidak diterima kalau dia uh, berilmu tentang perkara tertentu kemudian berucap tetapi dia nggak yakin, nggak mau meyakini dengan hatinya, nggak diterima pula persaksian tersebut. Yang keempat dari rukun asyhadah adalah Al-amalu bil jawarihi wal arkan. Beramal, mengaplikasikan, mempraktekkan ya. Apa yang dia ucapkan yang bersumber dari ilmu dan keyakinan tadi dalam bentuk amalan. Mengaplikasikan, mempraktekkan apa yang sudah dia ucapkan dengan lisannya yang bersumber dari ilmu dan dia yakini dengan hatinya dalam bentuk amalan-amalan praktek. Nah, dia paham. Tidak ada yang berhati ibadahi kecuali Allah. Maka prakteknya, jangan kamu bertawakal kepada selain Allah. Karena tawakal itu ibadah. Jangan kemudian kamu beristighatha kepada penghuni kubur. Karena istighatha itu ibadah. Tidak boleh diberikan kecuali kepada Rabbul Abid. Kepada Rabbun Nas. Nah, ini contohnya. Fahim tuh ya ikhwan? Nah. Kemudian nanti kita akan bahas makna la ilaha illallah lebih jauh lagi. Tapi kita sekarang membahas tentang syahida. Wahdahu la syarikalah. Kalimat wahdahu la syarikalah. Di sini mengandung taukid atau takkid. Taukid atau takkid, penegasan terhadap dua rukun la ilaha illallah. Hati-hati. Ini mulai tadi nyebut-nyebut rukun. Ada rukun syahadat, sekarang kita berpindah ke rukun apa? La ilaha illallah. Rukun la ilaha illallah ada berapa Pak Mukri? Apa saja? Naam. itu, Barakallahu fi. Naam. Ada berapa Pak Sumadi? Rukun Islam ada lima. Rukun enam, eh, rukun iman ada enam. Rukun sholat banyak. Hah? Dua cuma? Sholat ada lima, tauhid cuma dua. Subhanallah, padahal tauhid itu paling tinggi amalan. Coba Islam lima, iman enam, tauhid yang paling tinggi cuma dua. Masya Allah. Ada berapa? Tauhid ini. Barakallahu fiik. Nah, eh, uh, antum uh, sebelahnya Bu Ahmad siapa namanya? Sahib Situ Bondo. Ah, ada berapa muadzin? Muadzin Situ Bondo, tafadhal. Ada berapa rukun tauhid? Rukun Islam ada lima. Naik lagi masalah iman ada enam. Sekarang naik lagi tauhid. Nah. Ada berapa rukun tauhid? Ya Pak Girjo. Sepuluh. Aja Allah. <laughs> Mestinya sebelas. Lima tambah enam, sebelas ya. Masya eh, Allah, tabarakallah. Nah, uh, siapa lagi sekarang yang bisa nah uh, <laughs> ada berapa ya Hasan? Ada dua. Yakin. Islam iman terus turun tauhid. Nah, barakallahu fiik. Nah, rukun tauhid ada dua. Tadi sudah ada yang jawab betul itu dua. Siapa tadi yang jawab? Siapa? Lazumadi Tapi akhirnya goyang Lazumadi. Kena subhat goyang ya. Barakallahu fikum. Rukun tauhid ada dua. Apa itu rukun tauhid yang pertama? Antum. Yang pertama. Ini yang kedua, an-nafi. Apa itu al-itsbat? Antum siapa? Naam. Sa'ad ya? Siapa? Hah? Ihsan. Naam. Apa itu makna al-itsbat? Nah, ayo murajaat mendadak ini. Di luar perkiraan. Nah. Naam. Pak Bani, apa maksudnya isbat? kan? Enam. Apa? Ya? Loh, ifbat. Bukan nabi Iya, menetapkan ahsan menetapkan ibadah hanya untuk Allah saja ya bukan mengesahkan ketuhanan yang maha esa nah tetapi menetapkan ibadah hanya untuk Allah satu-satunya kemudian makna nafi apa ya Abdul Qawi Nabi. Eh, bukan Nabi. Nabi, Ayub. Nabi. Meniadakan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, menafikan segala bentuk ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini dua rukun la ilaha illallah. Lah kembali kepada hadis yaitu kalimat wahdahu la syarikala. Kalimat wahdahu ini adalah takkid terhadap al-isbat. Coba perhatikan kalimat la ilaha illallah. Nah, Masya Allah. La ilaha illallah. Nah. Kemudian setelah itu apa? Wahdahu la syarikalah. Di sini nafi ya, ditakid diperkuat, dipertegas oleh nafi sesudahnya yaitu kalimat la syarikalah. Coba. Ini sebagai apa? Penetap dan penegas, penguat terhadap makna kalimat la ilaha. Tidak ada sesembahan atau yang berhak diibadai kecuali Allah. Wahdahu, dia sendiri. La syarikalah. Tidak ada sekutu baginya. Paham tu ya Jadi kalimat wahdah sebagai penegas terhadap kalimat apa? Illallah. Kalimat la syarikalah tidak ada sekutu baginya sebagai penegas terhadap kalimat la ilaha. Paham ya Jadi kalimat wahdahu la syarikalah adalah sebagai taukid, takkid, penegas terhadap al-isbat wan nafi atau an-nafi wal isbat. Kalimat wahdahu sebagai taukid terhadap kalimat illallah sementara kalimat la syarikalah sebagai taukid terhadap kalimat apa? La ilaha. Nah, ini kajian kita, pembahasan kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ilahuna wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.